Nabi yang sahih. Menurut catatan saya terakhir pada bulan yang lalu kita telah menuntaskan larangan seputar ilmu yang pertama. Jadi di dalam ensiklopedia larangan ini babnya sudah dibagi-bagi. Ada yang larangannya seputar bab akidah atau tauhid, ada. Ada juga larangannya seputar ilmu dan yang lainnya. Adapun larangan seputar akidah tauhid sudah kita bahas, sudah lewat itu. Bahkan membutuhkan mungkin setahun lebih pertemuan ya, hampir dua tahun mungkin itu. Karena memang larangannya jumlahnya banyak. Nah, kita sekarang masuk pada bagian yang berikutnya larangan-larangan seputar ilmu. Adapun kalau saya lihat di dalam kitabnya larangan seputar ilmu ini ada 26 macam larangan. Kita sudah menuntaskan yang nomor satu. Apa itu yang sudah kita catat larangan yang pertama dari seputar ilmu larangan menuntut ilmu dengan niat selain mencari wajah Allah maksudnya selain mencari ridha Allah baik dan ini sudah kita jelaskan tuntas hari ini kita akan memasuki bab yang baru mohon maaf larangan yang nomor dua pembahasan baru maksud saya Babnya masih bab larangan seputar ilmu, masih seputar ilmu. Apa itu larangan yang kedua? Larangan yang nomor dua seputar ilmu adalah celaan, celaan menuntut ilmu dunia dan sibuk menekuninya. Saya ulang, celaan menuntut ilmu dunia dan sibuk menekuninya. Masih koma belum titik serta jahil tentang masalah akhirat Ya, jadi kalau mau disimpulkan kalimat larangan yang nomor dua ini adalah untuk urusan dunia mereka bersemangat mempelajarinya. Ilmu dunia mereka bersemangat, sedangkan ilmu akhirat mereka Eh, apa ini telantarkan mereka tidak mempelajarinya. Jadi kalau mau boleh dibuat bahasa yang keren untuk ilmu duniawi S3. Sedangkan untuk ilmu akhirat playgroup atau TK kurang lebih kalau mau disimpulkan begitu ya jadi celaan menuntut ilmu dunia dan sibuk menekuni ilmu dunia serta jahil apa itu jahil bodoh tentang masalah akhirat. Baik, kita akan bacakan dalilnya. Saya sampaikan satu dalil, satu dalil yang mendasari dari apa yang tadi kami sampaikan. Dalil yang mendasari tentang tema atau judul larangan nomor dua ini. Dalilnya adalah di dalam Al-Quran. Suratnya surat Ar-Rum, surat nomor 30. Kita dengarkan. Ayatnya ayat 7, surat nomor 30, yaitu surat Ar-Rum, ayatnya ayat 7. Kita dengarkan lebih dahulu murotalnya Allah Ta'ala berfirman Surat Ar-Rum Ayatnya ayat yang ke-7 Allah Ta'ala berfirman يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون Ya, kita dengarkan ulang lagi. Ar-Rum ayat 7. Allah Ta'ala berfirman. Ya'lamu min al-hayati dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Silakan terjemah. Mereka mengetahui yang lain tanpa dari kehidupan dunia. Mereka mengetahui, mereka mengilmui apa yang tampak dari kehidupan dunia. Sedangkan lanjut. Sedangkan tentang kehidupan akhirat mereka lalai. Baik. Berdasarkan ayat ini Ya. Jadi dalil yang baru saja kita baca ar ayat 7 ini adalah dalil yang mendasari larangan yang nomor dua yaitu larangan e, menuntut ilmu dunia dan sibuk menekuninya sertakan serta mereka jahil terhadap masalah akhirat. Berdasarkan ayat yang kita dengarkan tadi, maka materi sore hari ini kita bagi menjadi empat bagian. Nah, supaya enak belajarnya kita buatkan kerangkanya. Jadi dalilnya sudah kita dengarkan Arum ayat 7. Berdasarkan ayat ini maka kita akan pelajari terkait dengan ayat ini empat hal pelajaran dari ayat ini empat hal. Intinya itulah. Bisa dikatakan demikian. Apa itu? Yang pertama, yang pertama adalah makna dari surat Ar-Rum ayat 7. Apa maknanya ayat tadi? Ar-Rum ayat 7. Yang dimaksud dengan mereka mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai itu maknanya apa? Nah itu nanti masuk materi nomor satu. Yang nomor dua yang akan kita bahas adalah menepis beberapa syubhat. Ya, menepis beberapa syubhat sebab muncul di tengah-tengah masyarakat ini beberapa syubhat-syubhat sehingga tidak sedikit di antara kaum muslimin yang mereka tidak mau melirik pondok-pondok pesantren yang dikelola sesuai sunnah. Misalnya syubhat yang beredar di masyarakat adalah yang sering kita dengarkan anak itu kalau mondok Ustaz, terus nanti kalau lulus pondok gak bisa cari pekerjaan Pak Ustaz. Ya, apalagi di pondoknya ini mungkin tidak mengeluarkan ijazah negara Padahal sekarang kan sudah ada kejar paket. Oh, gitu ya. Tapi memang ada memang sebagian pondok yang hanya mengeluarkan ijazah pondok, bukan ijazah negara. Jadi bukan dari Dekdikbud. Baik. Ada juga yang berpandangan orang Ustaz keluaran pondok kayak susu Ustaz. Iya. Kata jadi apa? Metu pondok. Mau jadi apa? Mini maksimal ustad. Sudah. tiro ustad. Oh orientasinya materialistis, kapitalis. Ya, seperti itu. Ya. Terus kemudian ada juga ustaz kalau anak dimasukkan pondok ya, Maka belajar agama Maka kata mereka Kemunduran kaum muslimin ini Itu karena faktor ekonomi Ustaz Bukan karena masalah agama <laughs> Macam-macam Sehingga tidak sedikit di antara mereka Yang tidak mau memasukkan putra-putrinya Ke lembaga-lembaga atau pondok-pondok pesantren Yang dikelola sholat sesuai sunnah dengan sekian banyak seabrek alasan ya, banyak tapi memang sebagian besar alhamdulillah kalau kita lihat perkembangan atau orientasi orang tua untuk menyekolahkan anaknya akhir-akhir beberapa eh, tahun terakhir ini alhamdulillah mereka sudah uh, mendapatkan hidayah dari Allah Azza wajalla sehingga memasukkan anda anak anak kepompes itu terutama yang dikelola sesuai sunnah itu keren nah, gitu ya itu keren alhamdulillah ya ada juga yang alasannya ya Allah satu negeri ya Ustaz lawang pondok pesantren itu Ustaz mahal mahal Ya. Katanya anak harus diajarkan agama, harus punya pondasi. Ternyata begitu mau tak masukkan uang pangkalnya saja Ustaz, wih bikin merinding. Belum SPP bulanannya. Oh ya. Belum yang lainnya, uang bukunya dan seterusnya. Baik, sehingga mereka lebih memilih wis gak apa-apa sambil tak ajak taklim-taklim gitu aja aja lah sing penting tetap sekolah negeri engko naik wis pulang malam tak ajak taklim supaya punya pondasi oh iya ada juga yang seperti itu ya baik lalu bagaimana ini maka nanti kita akan bahas itu nomor dua, menepis syubhat. Yang ketiga dari surat Ar-Rum ayat 7 tadi sebagai dalil dari judul larangan nomor dua tadi adalah yang ketiga adalah apa yang dimaksud dengan ilmu syar'i. Ilmu syar'i itu apa sih? Ya. Apa yang dimaksud dengan ilmu syar'i? Nah, itu nanti kita akan bahas. Adapun yang terakhir yang nomor empat Arab ya yang akan kita bahas berdasarkan Ar-Rum ayat 7 adalah keutamaan menuntut ilmu syar'i. I keutamaan menuntut ilmu syar'i. Baik, sekarang kita akan bahas yang pertama lebih dahulu ya berdasarkan Ar-Rum ayat 7 surat nomor 30 Ar-Rum ayat 7. Apa tadi yang pertama? Pelajaran dari surat ini apa? Makna ayat di atas. Baik. Bapak Ibu sekalian, coba bisa diulang lagi Abu Hurairah terjemahannya Arum ayat 7. Ya, silakan langsung artinya Ar-Rum ayat 7 silakan mereka mengetahui yang lain kapal dari kehidupan dunia sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai baik mereka lalai maka sekarang saya akan jelaskan makna dari ayat ini dari beberapa perkataan para ulama ya yang pertama makna ayat ini menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini sepupu Nabi ini Ibnu Abbas ini ya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini terkenal dengan julukan Turjumanul Quran, penterjemah Al-Quran terbaik di zaman Nabi. Apa kata Ibnu Abbas? Ini kami nukil dalam tafsir At-Tabari. Ya, jadi selain Ibnu Katsir kita ambilkan kitab tafsir yang lain, tafsir At-Tabari di juz yang kedua, eh, juz 21, halaman 23. Begini katanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, yang dimaksud di dalam ayat ini yaitu Ar-Rum ayat 7 ini adalah mereka yang pandai mencari rizki mereka pandai mencari rezeki. Ya. Masih koma ya. Seperti mereka tahu kapan bercocok tanam. Ya, mereka tahu ya kapan saatnya bercocok tanam, Kapan apa ini pandai membangun gedung yang mewah, pandai membangun gedung-gedung yang apa ini menjulang ke langit gedung-gedung mewah ya akan tetapi mereka bodoh dalam urusan akhiratnya nah itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu jadi mereka ini adalah yang dimaksud dalam ayat ini mereka yang pandai mencari rizki mereka tahu kapan bercocok tanam mereka pandai membangun gedung-gedung yang mewah Ya akan tetapi mereka bodoh dalam urusan akhiratnya. Itu nomor satu maknanya. Makna yang kedua mirip-mirip sih, mirip-mirip. Tetapi ya apa ini kita lihat dari beberapa keterangan tafsir ya. Yang kedua adalah saya nukilkan dari perkataan Qatadah radhiyallahu anhu kami nukil dalam tafsir Al-Qurtubi. Beda lagi tafsirnya. Kalau tadi at sekarang tafsir Al-Qurtubi. Jilidnya jilid 15. Halaman 235. Apa kata Qatadah? Nah, Qatadah rahimahullah berkata, Ya. Menanggapi uh, surat Ar-Rum ayat 7. Ayat ini menjelaskan tentang Ayat ini menjelaskan tentang orang yang pandai dalam urusan perdagangan. Pinter kalau urusan dagang, pandai. Mereka pandai dalam urusan produksi, perdagangan. Ya. Bahkan mereka pun juga pandai cara memasarkannya. Marketingnya handal. Ya, pinter, pinter. Akan tetapi mereka bodoh dalam urusan kuburannya terkait masalah kubur, persiapan kubur, bekal-bekal yang harus kita miliki ketika kita masuk ke dalam kubur bodoh. Ya, lo memangnya orang itu kalau dikubur butuh bekal. Oh iya, jelas. Karena apa? Karena uh, ini perjalanan panjang ini, bukan perjalanan pendek. Ada orang yang meninggal jutaan tahun yang lalu, jutaan tahun yang lalu sampai hari ini tanggal 24 Oktober 2025 hampir pukul 4 sore belum terjadi kiamat. Selama itu pula mendekam di dalam kubur menanti kiamat. Sedangkan kita tidak tahu berapa tahun lagi kiamat ini. Bisa jadi kiamat itu datang jutaan tahun lagi, ribuan tahun, ratusan tahun atau puluhan tahun. Wallahu alam. Yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau kita tahu perjalanan menanti kiamat ini panjang Ibarat kita melakukan perjalanan jauh bekal yang kita bawa sedikit, ya tentu kita akan tersiksa. Makanya kalau kita tahu akhirat ini panjang, belum nanti hari berbangkit, belum di padang maksyar belum ini, belum, belum nanti yaitu uh, hari uh, penerimaan amal yaitu kitab, kitab penerimaan kitab. Apakah tangan kanan atau ke tangan kiri kita? Itu juga lama. Belum lagi nanti proses melewati sirat, belum lagi ditambah masuk surga atau neraka. Ulama oh, ini panjang. Ya. Makanya kalau bekal yang kita bawa itu cumpong, apa cumpong? Nih pas-pasan, nih kecampuran ya dalam bahasa kledek ya. Pas-pasan ya tersiksa, tersiksa. Makanya apa kata Allah Azza wa Jalla firman Allah, kata zawadu fa inna khairaz zadi taqwa." Ya, zawadu fa inna khairaz zadi taqwa." takwa maka berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah ya fatazawwadu fa inna baik jadi kita lanjutkan apalagi kata apa ini sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an beliau mengatakan hari ini waktunya beramal belum ada hisap tapi nanti esok waktunya dihisap tidak ada amal beramal. Hari ini waktunya kita beramal, mengumpulkan bekal dan tidak ada penghisapan. Tapi nanti hari esok akan tiba satu zaman, satu saat, satu waktu di mana beramal tidak manfaat Tapi sudah waktunya perhitungan amal Hisab Oleh karenanya maka mumpung kita masih diberikan kesempatan Hidup oleh Allah maka perbanyaklah beramal soleh. Betapa banyak di dalam Al-Quran penyesalan orang-orang di akhirat kelak yang mereka ingin dikembalikan ke alam dunia hanya ingin beramal soleh. Bayangkan, terlambat. Makanya menyesal itu tidak ada di awal. Menyesal itu pasti di akhir. Ya. Kita lanjutkan. Sekarang itu tadi perkataan siapa tadi nomor dua? Kotada. Kotada. Sekarang makna yang nomor tiga Kan saya janjikan empat Nomor tiga Saya ambilkan dari seorang ulama tabi'in namanya Hasan Al Basri rahimahullah ya ini kibaru tabiin ini ulama besar dari kalangan tabiin berarti kalau tabiin berarti tidak ketemu nabi nggak ketemu ketemu sahabat tadi. Tidak bertemu Nabi tapi ketemu sahabat. Makanya masa kecilnya Hasan Al Basri rahimahullah, beliau sering mendengarkan khutbahnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi beliau lahir Nabi sudah wafat. Ya, baik. Jadi ini menunjukkan kepada kita uh, eh, tabiin ini ya. Apa kata Hasan Al Basri? Nah, saya nukilkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Lah ini yang ma'ruf. Kita semua sering mendengarkan kitab tafsir yang satu ini. Tafsir Ibnu Katsir. Jeleknya jelek yang keenam halaman 356 apa perkataan Hasan Al-Basri rahimahullah kita dengarkan Hasan Al-Basri rahimahullah berkata Iya. Yang dimaksud di dalam ayat ini maksudnya ar ayat 7 maksudnya mereka adalah orang yang pandai dalam urusan dunia. Mereka pandai dalam urusan dunia. Ya. Bahkan bahkan bahkan ya, saking pinternya ini, saking pinternya, saking pandainya, dia mampu mengetahui berat dan kadar emas dengan cukup diletakkan di atas kukunya ya. Jadi saking pinternya masalah duniawi ya, sampai-sampai dia mampu mengetahui berat dan kadar emas ya, berat dan kadar emas dengan cukup diletakkan di atas kukunya. Jadi dia sudah tahu ini kadarnya berapa gram, emasnya ini kadarnya berapa. Ya, tahu saking pinternya urusan duniawi akan tetapi ya akan tetapi dia tidak pandai mengetahui tentang sholat dia tidak pandai mengetahui tentang sholat ini dalam tafsir Mukasir. Kalau tadi menurut Ibnu Abbas itu ya urusan akhiratnya bodoh, dunianya pinter. Kalau katanya kota ada tadi rahimahullah dalam Kurtubi tadi tafsir Kurtubi mereka pinter perdagangan, pemasaran pinter, tetapi urusan kuburannya bodoh. Ya. Terus kalau ini tidak, kata Hasan Al Basri rahimahullah. Jadi mereka pandai urusan duniawi saking saking sampai sampai saking pinternya urusan dunia uh, Dia bisa mengetahui kadar emas dan berat emas Yang cukup diletakkan di atas kuku jari-jarinya Dia bisa tahu Tetapi dia tidak paham urusan sholat Tidak paham Rukun sholat itu apa Syarat sahnya sholat itu apa Pembatal-pembatal sholat itu apa Kaifia sholat itu apa Apa bedanya tumak nina dengan khusyuk Oh, seperti itu hal-hal apa saja yang makruh dilakukan di dalam sholat makruh dibenci dibenci tapi tidak batal dibenci nah nggak paham nah makanya Ya ini ayat ini berarti ayat ini Ustaz Ar-Rum ayat 7 ini kalau mau disimpulkan Ini ayat sindiran Ustaz Iya Sindiran bagi mereka yang urusan duniawinya S3 luar negeri urusan agamanya playgroup atau TK ya nggak paham Baik, kita lanjutkan. Jadi bukan melarang anu ya, mengejar apa ini mempelajari ilmu duniawi tidak ya, bukan. Jangan tinggalkan tentang akhirat, ilmu agama. Silakan Bapak Ibu misalnya putra-putrinya mau jadi teknokrat, teknokrat yang alim, ngerti Quran, ngerti tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ya, ngerti tentang apa isi Al-Qur'an, paham gitu ya mau jadi ekonom silakan ekonom yang alim mau jadi dokter silakan jadi dokter yang alim nah, paham nah, gitu ya <laughs> kenapa <laughs> baik kita lanjutkan ini nomor empat nomor eh, nomor tiga nomor empat sekarang yang nomor empat Makna dari surat Ar-Rum ayat 7 ini maknanya adalah saya nukilkan perkataannya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Ini beliau ini gurunya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Gurunya. Saya nukilkan dalam kitab beliau namanya Tafsir As-Sa'di di juz yang keempat. Ya, tafsir As-Sa'di atau kaisir Karimi Rahman. Nah, itu ya. Seringkali disingkat itu oleh para tolabatul ilm itu tafsir As-Sa'di. Ya, karena memang penulisnya namanya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Juz 4 halaman 75. Begini bunyinya kata beliau rahimahullah. Maksud dari ayat ini, ar ayat 7 ini adalah mereka yang pandai membuat atom ngerti pinter buat atom ya listrik bisa pandai membuat angkutan darat angkutan laut angkutan udara ya. buat pesawat pinter, buat kapal pinter, ya. mobil kendaraan-kendaraan darat pinter, luar biasa. Listrik atom bisa, ya. sampai nuklir ya. bisa. Ya. Namun mereka lupa dalam urusan akhiratnya, lupa dengan urusan akhiratnya. Baik. Jadi ini adalah uh, materi yang pertama dari uh, pelajaran surat Ar-Rum ayat 7. Ya. Jadi surat Ar-Rum ayat 7 ini mungkin bagi yang baru datang ya baru menyimak kajian kita, surat Ar-Rum ayat 7 ini adalah dalil dari judul kajian kita pada sore hari ini, larangan nomor 2 seputar ilmu, yaitu eh, apa ini menuntut ilmu dunia dan sibuk menekuninya serta jahil terhadap terhadap masalah akhirat. Nah, itu itu dalilnya Ar-Rum ayat 7. Sekarang kita masuk yaitu yang nomor dua sekarang. Pelajaran yang nomor dua dari surat Ar-Rum ayat 7. Yang nomor dua adalah menepis beberapa syubhat. Nah, itu ya. Memangnya apa Ustadz syubhat yang beredar? Nah, ini ya. Jadi syubhat yang beredar di antaranya ini ya, saya sebutkan ada empat saja nih, ada empat syubhat yang beredar di masyarakat kita ini ada empat minimal loh ini minimal. Sebenarnya masih banyak ini, masih banyak. Dan nanti setiap syubhat kita tunjukkan dalil kita bantah dengan dalil, ya. Syubhat yang pertama, syubhat yang pertama adalah yaitu mengikuti orang-orang pada umumnya. Maksudnya gimana? Mengikuti orang-orang pada umumnya. Maksudnya adalah mereka mengatakan, mereka mengatakan jika anak tidak masuk sekolah umum, anak itu kalau tidak masuk sekolah negeri, sekolah umum, maka tidak dinamakan sekolah. Sekolah itu yang lebih negeri. Kalau nggak masuk negeri, sekolah swasta apalagi sekolah agama, mondok apalagi, itu ya tuh sekolah. Ya, cari sekolah itu yang statusnya disamakan. Ya. Terus kalau sekolahnya itu pondoknya nggak bisa ngeluarkan ijazah, nggak bisa, delewangan nggak bisa. Ya ya. Gak bisa cari makan. Mau apa keluar pondok gak punya ijazah, ya. Gak bisa makan jangan macem-macem. Jadi mereka mengikuti pada umumnya orang. Baik. Ustadz ini ada jawabannya, tapi tepisannya ada. Kita jawab. Kita jawab dengan Al-Quran surat Al-An'am 116. Surat nomor 6 Al-An'am ayat 116 Ayo kita dengarkan Jadi bagi kita Bapak Ibu jangan termakan isu-isu Syubahat-syubahat yang tadi saya sampaikan ya. Jangan dimasukkan pondok Ya delek ke sekolah negeri Kalau bisa cari yang sekolah itu Yang statusnya itu nah, Macam-macam lah ya Sudah terakredit macam-macam Sudah ya. Terus kalau di situ tidak ngeluarkan ijazah Mau cari apa makan apa nanti anakmu macam-macam jangan termakan kenapa ingat al-an'am 116 apa firman Allah wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah silakan dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang Ulang lagi, dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini. Sekali lagi, dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya, niscaya mereka akan menyesatkanmu dan jalan Allah. Sudah, nggak usah diambil peduli, lempeng aja terus. Nah, sudah, jangan ikuti isu, jangan ikuti syubhat, jangan ikuti pendapat orang, jangan. Ya, seperti itu. Alhamdulillah, ternyata kalau mau kita kita lihat realita di masyarakat kita, ternyata banyak sekarang sudah pondok mengeluarkan ijazah. Bahkan kalau tidak, itu ikut kejar paket. Nah, ya kan ada paket apa itu A, B sama C. Selesai. Bisa kok. Ya, bisa. Dan alhamdulillah saya mendengar kalau nggak salah kemarin saya dapat kiriman video singkat, yaitu mereka yang punya hafalan berapa juz dalam Al-Quran bisa sekolah ke kedokteran, bisa. Bahkan kalau hafal Quran itu katanya gimana gitu katanya ya e, entah itu free atau kesempatan peluang masuknya itu besar atau gimana sehingga dites apalan Qurannya alhamdulillah nah, bisa buktinya oh, iya ini apal Quran dokter dokter tapi apal Quran oh keren keren Ya seperti itu. Sebagaimana para dokter yang hadir pada sore ini. Masya Allah ya. para dokter alim-alim ini. Ya. Masya Allah. Ya mudah-mudahan istiqomah ya. Itu. itu maksud saya. Silakan mau belajar ilmu duniawi, tapi basicnya jelas gitu loh. Ya. Itu terus ada lagi yang nomor dua, syubhat nomor dua, isu nomor dua. Apa itu? Khawatir tidak dapat pekerjaan khawatir tidak dapat pekerjaan lulusan pondok itu nggak dapat kerja enak nanti ya seperti itu apa ada batanya ada ada. Apa bantahnya Kita bantah dengan ayat Quran. Buka surat 11. Hud ayat 6. Surat 11. Hud ayat 6. Allah Ta'ala berfirman. ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Silakan tidak satupun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi ini. Ulang lagi, dan tidak ada satupun dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Dijamin sama Allah rizkinya. Allah menciptakan manusia, Allah pasti memberikan rizki. Allah tidak golim kepada manusia. Jangankan kita orang beriman, orang kafir saja dikasih rizki oleh Allah. Orang kafir, ya Allah maha rahmat. Ya, Dikasih rezeki oleh Allah, Allah tidak tolik. Makanya nikmat itu kan ada dua Bapak Ibu sekalian. Nikmat itu yang Allah berikan kepada manusia ini ada dua. Ada yang namanya nikmat itu nikmat mutlakoh. Ada yang kedua nikmat muqayyadah. Apa itu nikmat mutlakoh Nikmat mutlakoh adalah nikmat yang Allah berikan khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Selain orang beriman, nggak Allah berikan. Tidak Allah berikan. Khusus mereka yang muslim saja Allah berikan nikmat mutlakoh Contohnya sebelum tak kasih contoh Nikmat yang satu ini nikmat mutlakoh Yang bisa mengantarkan manusia Pada kebahagiaan yang hakiki Yaitu dunia akhirat Terutama nanti di surga ya. Contohnya apa? Lah, contohnya nikmat mutlakoh ini adalah Nikmat iman, nikmat Islam Nikmat dijadikan sebagai muslim Loh, eh, nikmat loh sebagai seorang muslim ini, nikmat ini. Sebab apa? Sebab Allah berfirman, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah hanyalah Islam. Selain Islam Allah tidak ridho. Ya, coba sampai Allah saja pesan wanti-wanti ke kita, wala tamutunna illa wa antum dan janganlah kalian sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Jangankan kita. Nabi siapa ini disebutkan yaitu uh, siapa ini? Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah minta dimatikan dalam keadaan Islam. Lo memang ada itu dalilnya ada. Nabi Yusuf minta dimatikan dalam keadaan Islam. Apalagi kita yang bukan Nabi bukan Rasul. Nabi Yusuf saja minta kepada Allah agar nanti kalau meninggal meninggal dalam keadaan Muslim beragama Islam. Dimatikan Mana itu doanya Nabi Yusuf? Ada di Quran. Coba dibuka surat Yusuf. Surat Yusuf itu surat nomor 12 ayatnya 101. Surat Yusuf ayat 101. Surat nomor 12 Yusuf ayatnya ayat 101. Baik. Kita dengarkan Ya ini doanya Nabi Yusuf alaihissalam Doa Nabi Yusuf alaihissalam Nanti ada di bagian akhir itu Kita dengarkan murotalnya Surat Yusuf 101 والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين Nah itu pada bagian akhirnya silakan nggak apa-apa dibaca dari depan Wahai sesungguhnya engkau telah mengadukan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi lanjut Wahai pencipta langit dan bumi terus Engkau lah pelindungku di dunia dan di akhirat. Terakhir intinya. wafatkan aku dalam keadaan muslim. Loh, wafatkan aku dalam keadaan muslim. Nikmat ini sebagai seorang muslim. Lanjut teruskan. Dan kabulkanlah aku orang yang soleh. Bahkan disebutkan dalam hadis orang beragama Islam dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Taala dan tidak akan masuk surga kecuali muslim. Tidak akan masuk surga kecuali muslim. Apa kata Nabi? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Tuh ya seperti itu memang ada lanjutannya ilaman aba kecuali orang yang enggan nggak ingin masuk surga ya siapa orang yang enggan itu ketika Nabi ditanya waman yakbaya Rasulullah siapakah orang yang enggan itu apa jawaban Nabi man ani dakolal jannah waman asani faqad aba siapa yang mentaatiku masuk surga dan siapa yang mendurakaiku itulah orang yang enggan Nah, oleh karena itu maka kembali ke materi kita. Nikmat itu ada dua, nikmat mutlako. Ya kita semua dapat nikmat mutlako, dikasih hidayah taufik, diberikan nikmat iman, nikmat Islam, gitu ya. Baik diberikan oleh Allah keistiqomahan untuk tetap berada di jalan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya adapun nikmat yang kedua namanya nikmat muqayyada terbatas namanya saja nikmat muqayyad nikmat yang satu ini bukan hanya orang-orang beriman saja yang Allah beri mereka yang kafir sekalipun dikasih oleh Allah dikasih Lu contohnya apa nikmat mukoyada ini? Nikmat diberikan pasangan hidup yang baik, yang soleh soleha, ya, yang cantik, yang tampan, gitu ya. Terus diberikan nikmat memiliki keturunan, Nah. itu nikmat ya diberikan kelapangan rizki ya diberikan nikmat sehat namanya orang sehat bukan hanya orang Islam orang kafir banyak yang sehat-sehat ya suki suki Allah tidak dolim sama Allah dikasih bukan hanya orang beriman mereka orang-orang yang menyekutukan Allah diberi rezeki oleh Allah. Jadi nggak perlu takut nggak dapat pekerjaan gara-gara masuk pondok. Rezeki sudah ditanggung oleh Allah. Jangankan yang berakal, yang nggak berakal rezekinya dijamin oleh Allah. Cacing dijamin rezekinya, cacing cacing dalam tanah nggak punya akal rizkinya dicukupi oleh Allah Azza wa masa kita yang diberi akal oleh Allah tidak diberikan rezeki? oh ya diberi rezeki ya seperti itu apalagi ya uh, disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang kunci-kunci rizki ya mafatih rizq kunci-kunci jadi supaya kita mendapatkan rizki dari Allah rizki yang halal dan thayyibah ternyata ada kuncinya apa kuncinya ya melakukan amalan-amalan nah makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda apa kata Nabi Nabi Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah la yudraku ma indahu illa bita'atihi. Artinya, sesungguhnya rizki di sisi Allah tidak akan mampu diperoleh kecuali dengan mentaati Allah. Anak ulang sabda Nabi tadi, sesungguhnya rizki di sisi Allah tidak akan mampu dia peroleh kecuali dengan mentaati Allah. Ya, seperti itu. Baik. Jadi kalau ada orang merasa kok rizkinya itu sempit, seret, ya, ya tolong introspeksi dulu. Mungkin ada ibadahmu yang salah. Ya, baik. Sekarang kita lanjutkan. Jadi gak usah khawatir tidak dapat pekerjaan atau khawatir gak bisa bekerja ya dengan memasukkan anak ke ponpes ya maka rezeki sudah dicukupi oleh Allah azza wajalla kita lanjutkan nomor tiga syub subhat nomor tiga isu nomor tiga yang dihembuskan orang Islam itu harus kaya Ustaz orang Islam itu harus kaya ya jadi orang Islam itu harus kaya lah kalau kaya ustadz itu ya bukan masuk ke pondok ustadz ya jadi masuknya itu ya ke sekolah-sekolah uh, favorit, ya sekolah-sekolah yang keren. Nah, itu baru. Itu kalau masuk pondok kayak gitu. ya, seperti itu <laughs> ya gimana cara menepisnya gimana cara menepisnya oh cara menepisnya adalah ya cara menepisnya adalah yaitu disebutkan di dalam ayat al eh, di dalam hadis Nabi. Coba dibuka Sahih Bukhari. Sahih Bukhari dibuka. Nomornya 3158. Oh, kalau orang tahu dalil ini, ya, insya Allah isu itu, ya, syubhat itu akan akan hilang. Orang kalau tahu dalil ini. 3158 dari sahabat Amr bin Auf Al Ansori, betul? Radhiyallahu an dia berkata, nanti tolong dibaca bagian bawah, bagian bawah. Saya bacakan dulu teksnya. Rasulullah SAW bersabda, "Fawallahi lal faqra aksha alaikum, walakin aksha alaikum antu besata alaikum dunia Coba dicari Maka demi Allah Bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan terhadap kalian Ada enggak kalimat itu? Ada ya? Ayo baca Rasulullah bersabda langsung aja Rasulullah Langsung aja Rasulullah SAW bersabda silakan. Maka demi Allah silakan. Maka sungguh demi Allah. Lanjut bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan dari kalian. Bukanlah kefakiran, fakir, kemiskinan yang aku khawatirkan terhadap kalian. Jadi Nabi itu tidak bingung, tidak susah, umatnya miskinnya. Enggak, enggak. Aku tidak khawatir kalian miskin. Aku tidak khawatir. Lanjut teruskan. Silakan. Akan tetapi yang aku khawatirkan atas kalian adalah Bila kalian telah dibukakan harta dunia Terus Sebagaimana telah dibukakan kepada orang-orang sebelum kalian fasuha Kama tanafasuha Wa tuhlikukum kama ahlakatuhum Silakan Lalu kalian berlomba-lomba untuk memperebutkannya. Yang tak khawatirkan itu, kata Nabi, menimpa kalian adalah kalau pintu-pintu dunia dibuka, lalu kalian berlomba-lomba mengejar dunia, lalu dunia kok dikejar, ya lari, kan untuk. Hmm. Ya. <laughs> Dunia itu jangan dikejar ya seperti itu ya itu sudah datang ya Bapak Ibu sekalian rahimani warahmatullah ya Bapak Ibu sekalian jadi berlomba-lomba dalam masalah duniawi nah, seperti itu sehingga sehingga lanjut sebagaimana mereka berlomba-lomba memperbukanya terus sehingga harta dunia itu membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan mereka. Baik, sebagaimana umat-umat terdahulu binasa. Nah, seperti itu. Makanya dalam hal ini uh, bukan berarti tidak boleh kaya lo ya. Bukan lo ya, bukan berarti lo ya. Lu silakan jadi orang kaya. Coba-coba dibuka Abu Hurairah. Ini gawat ini kalau nanti dipahami. Berarti gak boleh sugi. Iya. Boleh, boleh, boleh. Silakan kaya, silakan. Coba dibuka Ibnu Majah. Ibnu Majah nomor 21 141. Ini Bapak Ibu kalau dengar hadis ini, oh ternyata konsepnya kayak gitu. Nah, coba kita lihat ini ya. Ibnu Majah 2141. Ibnu Majah nomor 2141. Dari Mu'adz bin Abdullah bin Khubay. Dari bapaknya, betul ya? Dari pamannya. Ayo baca, silakan. Dari Mu'adz bin Abdullah bin Khubay. Dari bapaknya, dari bapaknya Rodi anhu. Dia berkata. Nah, kita dengarkan kami sedang duduk diri dalam sebuah majelis. Iya terus. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang. Terus. Sementara di kepalanya masih ada sisa air mandi. Lanjut. Sebagaimana kami berkata kepada beliau. Ya. Hari ini melihat pun tampak bahagia. Teruskan. Dia orang atas menjawab. Lanjut. Benar. Benar. Terus. Saya puji bagi Allah. Lanjut. Setelah itu orang-orang hanyut dalam perbincangan masalah kekayaan. Terus. Hingga beliau pun bersabda. Ternyata para sahabat juga memperbincangkan tentang kekayaan. Hmm. Ya, kekayaan. Nabi bersabda, apa kata Nabi? La ba'sa bil ghina limanit taqa wasihah ittaqa khairun minal hina tibun nafsi minan ni'am silakan baca tidak apa-apa dengan kaya bagi orang yang bertakwa begini begini arti yang betul itu adalah tidak mengapa jadi orang kaya gak apa-apa tadi musuki asalkan bertakwa Ya. Lah orang kaya tidak bertakwa, ya sudah. Iya. Ulang lagi, ulang lagi. Tidak mengapa, tidak apa-apa. Silakan. Tidak mengapa bagi orang yang kaya asalkan dirinya bertakwa. Takwa. Terus lanjut. tidak masalah bagi seorang yang sehat asalkan dia bertakwa. Tidak masalah orang itu dikasih sehat ya asalkan dia bertakwa. Lah ini sehat nggak bertakwa. Sehatnya tidak dipakai untuk di jalan Allah. Sehatnya untuk sesuatu yang tidak manfaat. lah ini yang nggak boleh. Terus lanjut dan bahagia itu bagi dari kenikmatan. Nah, bahagia itu bagian daripada kenikmatan. Ya, makanya dalam hal ini bukan berarti uh, apa ini Islam melarang orang untuk menjadi kaya, tidak. Silakan, mau sufi silakan. Tapi orang kaya yang bertakwa. Sekarang saya mau tanya, mana yang lebih utama? Menjadi orang kaya yang bersyukur atau miskin yang bersabar? Eh, mana lebih enak Jadi orang kaya yang bersyukur Atau miskin yang bersabar Kaya yang bersyukur Bukan Kaya yang bertakwa Bukan ada pilihan itu Pilih kaya, ber, kaya yang bersyukur Atau miskin yang sabar Kaya yang bersyukur <laughs> Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kata para alim ulama, sebagaimana yaitu kami menukil keterangan daripada ustadzuna para asatidah kita salah satunya adalah Ustadz Khalid ya Basalama hafizahullah taala dalam channel YouTube itu disebutkan ketika ditanya dan beliau menjelaskan tentang keterangan para ulama mana yang lebih utama menjadi orang kaya sugi bersyukur atau miskin tapi sabar jawabannya adalah kaya yang bersyukur bukan miskin yang sabar. Lu kok bisa? Orang miskin bersabar, selesai stagnan, berhenti kayak sobo kok bisa? Memang harus sabar orang miskin. Wah apa? Betul atau tidak? Tetapi menjadi orang kaya yang bersyukur banyak opsinya. Banyak. Dengan kekayaannya tadi dia bersyukur. Caranya adalah ia gunakan harta itu di jalan Allah. Membantu yang lemah. Nah kalau orang miskin, dia nggak punya apa-apa. Makanya dia sabar. Tapi kalau orang kaya dengan hartanya, dia bisa dengan mau apa ini? untuk meraih predikat syukur tadi dia manfaatkan hartanya di jalan Allah azza wajalla oh berarti punya nilai plus nah, gitu ya baik kita lanjutkan jadi Islam tidak melarang untuk jadi apa kaya dan orang kaya yang sesungguhnya itu adalah kaya apa hati Kaya hati. Ya, seperti itu. Allah tidak melihat kata Nabi SAW. Allah tidak melihat wajah kalian. Allah tidak melihat rupa kalian. Allah tidak melihat harta kekayaan kalian yang dilihat oleh Allah yang akan menjadi objek pandangan Allah nanti di hari kiamat hati dan amalan kalian. Hadis itu sahih ya kan banyak orang sekarang itu terlalu uh, apa ini uh, terlalu uh, memperhatikan masalah tampilan fisik ya yang kurang tampan pergi ke salon yang kurang glowing ibu-ibu ke salon dia lupa untuk menghias hatinya makanya ibu-ibu perhatikan yang ada di belakang perhatikan cantik wajah itu biasa tapi cantik hati itu luar biasa. Mudah-mudahan istri panjenengan semua memiliki kecantikan hati. Bukan hanya wajahnya saja, tapi juga Ustadz kalau wajah misalnya can, eh, apa tidak cantik loh. Cantik itu anu dibagi dua. Ada yang menurut ijma, ada yang masih hilafia kan gitu ya ada cantik ijma ada sepakat semua orang mengatakan cantik ya. ada yang masih khilaf ya Baik kita lanjutkan Sekarang nomor empat Subhat menepi subhat Isu yang nomor empat Kemunduran kaum muslimin itu karena faktor ekonomi Ya, makanya nyekolahkan anak itu yang urusan dunia saja supaya negeri kita tidak mundur, supaya kehidupan dunia ini nggak terbelakang. Ya, seperti itu. Lah ada yang termakan juga. Tetapi bagi kita cukuplah sabda Nabi. Silakan dibuka Abu Dawud nomor 3462 3462 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu anhuma dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ibnu Umar 3462 ayo dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata ya silakan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda idza tabayatum bil ina wa akhadtum adnadal baqar silakan jika kalian Jual beli secara ina. Baik, apabila jual beli kalian secara ina, maksudnya sistem riba, riba. Lanjut teruskan. Mengikuti ekor sapi, mengambil ekor-ekor sapi, ya. Terus waraditum bizar'i. Silakan cocok tanam. Baik, jadi kalian disibukkan urusan dunia lah. Ada yang peternakan, ada yang pertanian, maksudnya gitu. Watarok tumul jihad. Silakan jihad. Apabila kalian jual belinya sudah riba, terus kalian disibukkan dengan ya peternakan, terus kemudian pertanian bercocok tanam dan kalian meninggalkan panggilan jihad, kalian tinggalkan. Apa kata Nabi? Nabi bersabda, "Sallallahu alaikum zulan." Silakan. Maka Allah akan merasakan kehinaan atas diri kalian. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Silakan. Allah tidak akan mencabutnya dari kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian ya Pak Bu makanya tidak ada yang namanya kesuksesan keberhasilan kecuali mentaati Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam Bapak Ibu pernah dengar kisah tentang perang Uhud Perang Uhud ada dua episode. Perang Uhud dua episode. Episode pertama, episode pertama kaum muslimin mengalami kemenangan. Episode kedua kekalahan. Tahu penyebabnya kenapa perang Uhud kalah? Nah, karena tidak mentaati perintah Nabi. Nabi memerintahkan kepada mereka yaitu yang ahli memanah nah, untuk tetap tinggal di bukit itu. Ya, bukit apa ini di bukit itu. Lalu kemudian ya ternyata mereka tergiur dengan harta rampasan perang ya sehingga mereka turun ini yang ada nabi saja karena nggak taat kalah yang ada Nabi loh ini, Rasul hidup loh ini, Rasul di tengah-tengah mereka, nggak nurut sama ucapan Nabi, kalah karena dimanfaatkan oleh Abu Sofyan kan waktu itu, kan waktu itu Abu Sofyan belum masuk Islam, nanti ujung-ujungnya ini pelaku perang ini masuk Islam, Abu Sofyan masuk Islam, istrinya Abu Sofyan Hindun yang makan jantungnya Hamzah itu ya masuk Islam, ujung-ujungnya kan gitu, termasuk yang nomba Hamzah, Wahsy masuk Islam, ujung-ujungnya itu nanti, tapi kan cerita awalnya gitu. Ya, sampai baju besi rangkap dua yang dipakai Nabi pecah dua-duanya. Nabi terluka parah perang Uhud. Kenapa? Karena nggak taat sama ucapan Nabi SAW. Tetap di tempat kalian. Ya, ternyata turun, nggak taat kan? Ya. Yang Nabi masih hidup saja kalah. Apalagi kita jauh dari masa kenabian. Gak ada nabi kita terus kita gak taat. Mustahil kita bisa menang. Mustahil kita bisa jaya. Jadi kalau kepingin jaya, kepingin menang, kepingin bahagia, taat kepada Allah dan Rasulnya dan mentaati Rasul otomatis mentaati Allah mayyuti'ir rasulah fakot atau Allah Anisa ayat 80 barang siapa mentaati Rasul Muhammad otomatis orang itu mentaati Allah selesai Ikuti aja petunjuk Nabi. Ya, jangan membuat buat hal baru yang Nabi tidak pernah ajarkan. Oleh karena itu, maka bagaimana mungkin kita bisa mengikuti Nabi kalau anak dari dini tidak dikenalkan dengan yaitu hadis, dengan sunnah Nabi dan itu semua hanya ada di pondok pesantren. Selesai itu oleh karena itu maka jangan ikuti isu atau syubhat ya kemunduran kaum muslimin karena faktor ekonomi ya baik jadi kalau misalnya apa ini uh, ada orang yang berkata, kenapa kok jalanan itu sekarang Ustaz kok padat sekali Ustaz ya, macet di mana-mana. Jalan sudah dilebarkan masih macet juga. Apa jawabannya? Ini bukan jangan nyalakan ulil amri pemerintah setempat, bukan. Karena infrastruktur yang tidak membuka, bukan, bukan. Ini jalanan macet karena riba banyaknya apa ini uh, angsuran tanpa uang muka ini banyaknya debt collector di mana mana karena riba makanya kembali kembali ke ajaran Nabi tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya bahagia bahagia jaminan itu jaminan itu ya tinggalkan ini semua karena riba ah, ya baik kita lanjutkan rata-rata kan ini karena anu belum ini mestinya dibuatkan anu ya underpass ya ini dibuatkan aduh tuh tuh tuh, tuh. meskipun dibuatkan tetap padat jalanan kenapa jawabannya satu karena riba banyaknya cicilan tanpa uang muka kredit motor kredit mobil dan seterusnya Ya, sekarang kita masuk nomor berapa? Nomor tiga. Ya, apa yang dimaksud dengan ilmu sari? Kan gitu ya, betul ya? Betul Bapak Ibu Kerangka kajian kita kan itu Apa yang dimaksud dengan ilmu sar'i. Baik Saya nukilkan Bapak Ibu sekalian Rahimani wa rahimakumullah Keterangannya dari apa yang disampaikan oleh para ulama Di antaranya Untuk mengetahui apa itu ilmu sar'i. Kan sering kita mengucapkan ilmu sar'i, Ilmu syari ya. Maka saya nukilkan dua pendapat ulama Dua pendapat ulama Yang pertama adalah Imam Al-Auza'i rahimahullah wafat tahun 157 Hijriah Imam Al-Auza'i rahimahullah apa kata beliau? Beliau mengatakan definisi ilmu syar'i ini. Ilmu syar'i adalah kata beliau al ilmu ma jaa an ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma lam yaji an wahidin minhum falaisa bi ilmin. Nah, itu jelas itu. Apa artinya? Ilmu syar'i itu adalah apa yang datang dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berasal datang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun yang datang dari selain mereka bukanlah ilmu yang bukan dari sahabat itu bukan ilmu. Ini kata Imam Al-Auza'i rahimahullah. Semua yang datang pokoknya ada qala Allah qala Rasul ya itu sudah. Ya itulah ilmu. Nah, ya, baik. Terus ini uh, menurut Imam Al-Auza'i rahimahullah. Sedangkan yang kedua menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Ahlus Sunnati wal Jamaah mayoritas di negeri kita madhabnya Syafi'i. Nama beliau aslinya Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris as syafii rahimahullah wafat tahun 204 Hijriah. Ya. Imam Syafi'i ini lahir di Gaza, Bapak Ibu. Gaza, Palestina. Syafin. Dan dia diantarkan ibunya untuk belajar ke Imam Malik. Ya. Imam Syafi'i ini umur 10 tahun hafal Quran. Bapak Ibu tahu umur 17 tahun Imam Syafi'i ini menjadi kodi. Apa kodi? Hakim yang memutuskan perkara besar di kalangan para ulama. Umur pitulas. Anak kita umur 17 itu sekolah level kelas berapa itu? SMA kelas 1. Kelas 2, SMA kelas 2. SMA kelas 2. Itu anak kita main layangan game game game. game online. Imam Syafi'i hakim memutuskan perkara besar. Bayangkan, umur 10 sudah hafal Quran. Cerdas memang. Satu-satunya imam mazhab yang nasabnya ketemu ke Rasulullah Imam Syafi'i. Hanya Imam Syafi'i, yang lain enggak. Kalau bin bin bin bin ketemu langsung Abdul Muthalib ketemu kakeknya Nabi, ketemu ke Rasulullah ketemu. Lah beliau ini berkata terkait ilmu syar'i. Apa kata beliau? Ilmu syar'i itu adalah al ilmu maka nafi qala haddatsana wa ma siwa dzaka waswasus syayatin. Oh jelas sekali. Iya. Ya. Lihat ini Imam Syafi'i mestinya perkataan ini disampaikan kepada saudara-saudara kita yang ada di luar sana. Apa ini kata Imam Syafi'i? Beliau mengatakan ilmu syar'i itu adalah ilmu yang tercantum di dalamnya, ilmu yang tercantum di dalamnya eh, apa ini? Kala hadasana berkata ya hadasana dari kami dan seterusnya telah menyampaikan hadis kepada kami. Jadi intinya ilmu itu isinya adalah ya isinya firman Allah, sabda Nabi, perkataan sahabat asar. Ya, kalau Allah, kalau Rasul, wa sahabat. kalau Allah wa Rasul wa sahabat. Apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan, apa yang dikatakan oleh para sahabat, yang dipahami oleh para sahabat. Terus beliau mengatakan, adapun selain itu itu hanyalah was-was isi bisikan dari syaitan. Ini mestinya disampaikan kepada mereka. Sebab mereka kalau kita kasih tunjukkan dalil, ini loh Pak, sekate dalil-dalilan. Loh, Imam Syafi'i mengatakan ilmu itu adalah dalil. Ya. Tapi mereka menolak kati dalil-dalil Ya. Nah, ya. Maka yang seperti ini tidak boleh ya. Wong orang kafir saja dimintai oleh Allah dalil untuk membuktikan kalau mereka itu katanya masuk surga. Ada loh dalam Al-Qur'an, saya tunjukkan surat Al-Baqarah. Jadi orang Yahudi mengatakan kami masuk surga. Nasrani mengatakan kami penghuni surga. Apa kata Allah katakan Muhammad kepada mereka? Mana dalilmu? Mana buktimu kalau kalian ini bakal melebus surga? Lu itu ada tak Ustaz ayatnya? Ada. Buka Al-Baqarah 111. Oh, ada. Yahudi mengatakan, "Ya kami masuk surga." Al-Baqarah eh, ayat berapa tadi? 117. Si, si Al-Baqarah mudah-mudahan benar. Betul, betul, betul. betul. Ya. 111. Yuk kita dengarkan ya ayatnya ya, kita dengarkan. Allah taala berfirman Al-Baqarah 111. Wa qalu an yadkhula al-jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum. Qul hatu burhanakum in Tuh Allah perintahkan, tunjukkan bukti kalian, dalil kalian, alasan kalian. Kalau kalian ini penghuni surga. Ayo baca 111 mereka kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Apa? Apa kata mereka alul kitab? Tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Gak bisa masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Ya, seperti itu. Sama dengan orang yang mengatakan gak iso surga. Ya, kecuali anak cucu Rasul. Loh gak bisa masuk surga kecuali yang sudah mencium tangan saya ya ini anak cucu Rasul harus bolak balik lagi menciumnya ya seperti itu terus terus lanjut terus lanjut itu mereka. Baik, katakan Muhammad. tunjukkan bukti kebenaranmu. Mana dalilmu? Kul burhanakum. Ya, ya apa ini? Kul hatu burhanakum. Silakan. Tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar. Kalau memang ucapanmu itu tadi benar, tidak bisa masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Mana dalilnya, keterangannya? Oh. <laughs> Nabi aja disuruh minta dalil, lah kok ini kita sampaikan dalil, kati dalil-dalilan. Baik ya harus sabar eh, ya seperti itu namanya sesama muslim ya doakan terus agar mendapatkan hidayah ya kita berdoa supaya kita juga dapat hidayah taufik dan semuanya kaum muslimin mendapatkan hidayah taufik dari Allah azza wa ya baik terus sekarang materi nomor berapa Nomor empat Definisi ilmu syar'i sudah ya Yang dimaksud ilmu syar'i sudah Intinya itu Ilmu syar'i itu Kalau Allah wa Rasul Wakola sahabat. Jadi kalau masih ada orang yang mengatakan dalam ceramahnya entah khutbah Jumat, Bapak-bapak sekalian para uh, kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh teori Darwin. Loh, ini bukan dalil ya. Seperti itulah yang dikatakan oleh Kalmak ya. Sopo Kalmak ini? Sahabat bukan, tabiin bukan. ya. Kenapa Anda tidak membawakan firman Allah, hadis Nabi, sahabat? Ya, seperti itu. Sampai saya pernah diceritai seorang ustaz. Ya, seorang ustaz cerita. Ya, beliau ini mengambil kalau nggak salah S2, S2 di negeri kita. Terus kemudian beliau disuruh apa buat tesis atau apa sudah yang isinya isinya yang yang tercantum di dalam tesis itu ya, karyanya itu kalau lo kalau rasul sahabat kalau lo kalau rasul kalau sahabat apa kata dosennya saya nggak sebut nama kampusnya ya silakan ditanyakan ke ustadznya sendiri beliau sering kok isi kajian di mesin eh, mesin-mesin kita sering ngambil S2 lalu kemudian apa kata dosennya ini kok dari awal Allah berfirman Nabi bersabda perkataan sahabat. Apa nggak ada yang lain lu? Iya. Coba anu apa ini yang apa? Uh, coba direvisi lagi. Loh. Jelas ini menurut Allah firman Allah hadis Nabi sampai kayak gitu. Ya, padahal itulah yang namanya Islam itu dalil. Islam ini bukan agama opini. Islam ini agama wahyu, bukan agama logika. Makanya tidak ada dalil yang mengatakan adinu akal. Agama itu akal. Itu hadisnya nggak sahih Soy. Agama ini dalil. Wong sampai-sampai kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu andai kata agama ini adalah akal, produk akal, produk rasio, produk logika, niscaya orang yang safar melakukan perjalanan jauh dan ingin berwudu, niscaya mereka mengusap khufnya sepatunya bagian bawah, bukan bagian atasnya. Jadi kalau panjenengan musafir sekarang wudhu lalu melakukan perjalanan jauh, tentunya kan kita tertidur di kendaraan. Lah tidur itu kan pembatal wudhu. Nanti begitu nyampekan atau nyampe di rest area, kita kan pengen sholat, maka tidak usah lepas kaos kaki atau lepas sepatu. Maka wudhu cukup diusap. Lah yang diusap bagian atas sepatu bukan bagian bawah. Katanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu andai kata agama itu akal, mestinya yang diusap bagian mana? Bawah karena yang kotor itu bawah. Tapi yang Nabi menyuruh bagian atas. Berarti agama ini bukan produk logika. Ya, seperti itu. Baik, wong Nabi saja ketika didatangi utusan oleh oh, utusan orang-orang musyrikin Mekah, kan orang-orang musyrik Mekah mereka sudah kehilangan kehilangan apa ini ya? Uh, cara berpikir sudah sudah mentok ini sudah ini sudah mentok. Lalu mereka meminta kepada rahib-rahib Yahudi. Rahib-rahib Yahudi. Iya uh, apa ini e, minta pertimbangan. Terus oleh orang rahib Yahudi, nah dasar Yahudi licik, ya kurang ajar Yahudi ini. Dia bilang kepada orang-orang musyrikin Mekah, gini aja. Mereka tahu sebenarnya bahwasanya nabi akhir zaman, nabi penutup itu itu yang benar. Yang kalian usir dari kota kalian. Itu, yaitu itu yang benar, itu yang hak. Sampai-sampai nanti tak tunjukkan dalam Al-Qur'an. Yahudi dan Nasrani mengakui arah kiblat yang benar itu menghadap ke Masjidil Haram haram yaitu Ka'bah itu yang benar itu ada dalam Al-Quran tapi mereka menutupi kebenaran itu ada di surat Al-Baqarah juga kembali ke cerita tadi gini kalian pergi ke Madinah pergilah kalian ke Madinah Iya. Terus kemudian diutus oleh beberapa ini beberapa tokoh gitu ya. Tanyakan kepada orang yang mengaku nabi itu. Tanyakan. Satu, tanyakan kepada dia tentang yaitu uh, ruh eh, sebelum masalah ruin. Tanyakan kepada dia tentang siapakah pemuda yang tidur di dalam gua ratusan tahun. Berarti dia kan tahu jawabannya. Oh disuruh nanya dia tahu siapa pemuda-pemuda itu yang tidur dalam gua ratusan tahun. Tanyakan siapa. Yang kedua, tanyakan kepada dia siapakah laki-laki yang melakukan perjalanan jauh. Jadi kalau pertanyaan pertama itu maksudnya Azabul Kafi. Tidur dalam gua kan 309 tahun, itu kan. Terus yang kedua ini, kedua tanyakan siapakah laki-laki yang melakukan perjalanan keliling dunia. Siapa laki-laki itu? Dia tahu sebenarnya Yahudi ini jawabannya. Maksudnya Zulkarnain. Zulkarnain itu ada di surat Al-Kahfi. Baik. Dan yang ketiga, tanyakan kepada dia apa itu ruh. Ruh itu kayak apa yang ada di dalam tubuh kita ini. Kalau dia bisa menjawab, maka ikuti agamanya. Baik. Bawa ya bekal tiga pertanyaan sampai ketemu Nabi, disodorkan kepada Nabi pertanyaan pertama, kedua, ketiga. Apakah dijawab sama Nabi? Tidak. Nabi mengatakan besok tak jawab. Besok aku jawab. Tapi Nabi lupa tidak mengucapkan insya Allah. Makanya besok malaikat Jibril tidak turun. Pak Bu, maaf ya, maaf. Sebelum ini tak lanjutkan ini, sebentar lanjutkan. Sekelas Rasulullah, sekelas Nabi tidak menyandarkan kepada Allah, maka hajatnya tidak dikabulkan oleh Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Bukan Nabi, bukan Rasul, tidak bersandar kepada Allah. Tidak mengucapkan insya Allah saja nggak dikabulkan. Sampai akhirnya muncullah tudingan dasar pendusta ngaku nabi ternyata dia nggak bisa jawab janjinya dia pembual ingkar janji nabi sedih turun al-kafi ayat 6 buka al-kafi ayat 6 nabi sedih karena diolok-olok ya nabi sedih al-kafi ayat 6 silakan Silakan. Maka barangkali kau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati hmm. setelah mereka berpaling. Nah, setelah mereka berpaling, rupanya kau sedih. Lanjut teruskan. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini Al-Quran. Nah, seperti itu ya. Lalu kemudian turun lagi firman Allah Ta'ala surat Al-Kahfi yaitu ada di ayatnya ayat 23. Baca. Dan 24 Al-Kahfi 23 dan 24 Allah berfirman Allah, يهدي Silakan. Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi. Jangan, jangan seperti itu. Ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Terus ayat 24 kecuali dengan mengatakan apa itu? Insya Allah. Baik, saya mau tanya, kapan insya Allah itu kita baca? Lafat insya Allah, kapan saja? Insya Allah kita baca. Ayo, kapan? Yang pertama, ketika berjanji, ya, ya insya Allah. Yang kedua, yang kedua, menjenguk orang sakit. La baksa, tohur, insya Allah. Betul atau tidak? Insya Allah itu dibaca seperti itu. Ada lagi satu lagi. Kapan? Insya Allah itu dibaca yuk. Ya ziarah kubur Assalamualaikum Ahlad diari Minal mu'minina Wal muslimina Wa inna insya'allahu bikum Lahikun Insya Allah kami akan menyusul kalian Itu kan doa ziarah kubur Ucapan salam Baik Jadi masih ada ya beberapa Nah terus kemudian lanjut Dan ingatlah kepada Tuhanmu Silakan Ingatlah kepada Tuhan. Apabila engkau apabila engkau lupa dan katakanlah mudah-mudahan mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Akhirnya tur jawabannya di surat Al-Kahfi nomor satu dan nomor dua ada di surat Al-Kahfi. Pertanyaan nomor tiga ada di surat Al-Isra ayat 85. Untuk nomor satu itu ada di ayat 25 Al-Kahfi Nabi pemuda yang tidur 309 tahun maksudnya Ashabul Kafi baca ayat 25-nya baca Al-Kafi 25 ayo ayo cepat dikit cepat dikit maghrib ini ya. silakan dan mereka tinggal Mereka tinggal selama 300 tahun dan 9 tahun baik berarti berapa 309 untuk yang nomor 2 yaitu Zulkarnain ada ada di akhir-akhir surat Al-Kahfi Zulkarnain. Yang ketiga Al-Isra buka surat 17 geser aja ayat 85. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Silakan. Ketika bertanya kepada Muhammad ruh Ayat 85 ini surat Al-Isra ayat 85. Ini jawabannya. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Jawab Muhammad, berarti nunggu dari langit. Nabi tidak beropini, makanya Islam ini agama dalil. Untuk jawab itu nunggu wahyu. Ya, bukan opini. Makanya Ustadz nggak boleh beropini. Jadi kalau ditanya jamaah Ustadz ini hukumnya apa? E, kalau menurut saya opini berarti. Menurut saya nggak boleh. Dia harus katakan kalau Allah, kalau Rasul, wa kalau sahabat. Menurut hemat saya ya opini. Nggak boleh. Iya. Dia harus cantumkan di mana itu dalilnya. Nah, itu ya. Baik. Tapi ada juga yang berbicara miring. Ngaji kok titik-titik dalil di dahi oh, ya ya wajar lah terus terus lanjut silakan mereka bertanya kepada ku tentang ruh ruh katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku nah terus kan sedangkan kamu diberi pengetahuan tentangnya hanya sedikit nah kalian diberi ilmu itu tentang ruh itu sedikit lah masalah ruh ini informasi yang kita dapatkan itu sedikit maka jangan keterlaluan ketika berbicara tentang ruh yang kita ketahui ya sudah itu aja. Adapun yang tidak kita ketahui maka nggak usah berlebihan. Contohnya Ustadz, Ustadz kok ngomong nggak usah berlebihan membahas masalah ruh. Ya, apa ada di masyarakat ada mereka berlebihan dalam masalah ruh. Contohnya seperti mereka meyakini ruh itu kalau apa ini Ramadan mau Ramadan pulang ke rumah. Makanya ziarah. Kan gitu ya. Nanti kalau Idul Fitri pulang mereka. Ya, makanya saya ziarah lagi. Jadi mau Ramadan ziarah itu jemput. Mau Idul Fitri ziarah lagi ngantarkan. Jadi antar jemput. jemput. Nah, ya termasuk ruh Nabi Muhammad SAW datang ke sebuah acara. Oh, seperti itu. Termasuk ruh pamitan. Ya. Terus ruh penarwah penasaran. Termasuk juga yaitu eh, uh, 40 hari orang yang setelah meninggal, setelah meninggal 40 hari, maka mereka akan datang pamitan mengelilingi rumah itu, mau pamitan. Makanya sama keluarganya ditunggui, bahkan dibuat mendapatkan makanan kesukaannya si mayit semasa hidupnya di dunia. Jadi kalau dengar suara gelodak, Assalamualaikum. Ya, Ibu Ridho nak mudah-mudahan kondok kono enak nak. Ya, padahal gelodak itu kucing sama. Jadi nggak ada yang kayak gini nih berlebihan, berlebihan. Lah terus yang kita tangkap itu apa? Ruh ini mereka ada di alam ruh, alam barza itu ada. Ruh ini mereka tidak bisa kembali ke alam dunia. Itu ada dalilnya. Apakah ruh bisa bertemu dengan mereka yang telah wafat se se sebelumnya? Bisa. Ada dalilnya itu. Kitabnya ada Sohe Targhib wa Targhib. Jadi ruh yang datang itu Eh, ketika dia datang di alam roh lalu kemudian ditanya oleh roh yang meninggal lebih dulu ya bagaimana keluargaku setelah aku tinggalkan jadi dia menanyakan istrinya dia menanyakan suaminya anak-anaknya oh, seperti itu maka kata malaikat si pembawa roh yang baru datang ini baru dicabut nyawanya ini maka kata malaikat biarkan jangan kalian cerca dengan pertanyaan dia telah mengalami kesulitan di dunia biar biarkan tenang. Terus kemudian katanya si roh yang baru datang, jawab apa katanya? Dia meninggal lebih dulu daripada aku. Apakah kalian tidak ketemu dengan mereka? Malaikat menjawab, dia sudah mendapatkan azab kubur. Makanya tidak bisa ketemu. Jadi yang ketemu di alam roh itu adalah mereka-mereka yang mendapatkan nikmat kubur. Tapi kalau mendapatkan azab kubur, maka nggak bisa ketemu. Lah apakah azab kubur itu permanen atau semi semi permanen Ustaz. Ya. Ada adab kubur itu yang permanen, ada. Mulai dikubur sampai hari kiamat lanjut masuk neraka. Terus-terus. Siapa Ustaz? Surat al Mukminun, surat Ghafir, Fir'aun. Fir'aun Allah sebutkan Fir'aun itu pertama kali dia mati diadab terus sampai hari kiamat begitu pengadilan dibangkitkan pengadilan langsung masuk neraka nyambung lagi itu Fir'aun ada di surat Ghafir itu surat nomor 40 adapun ada yang semi permanen lu semi permanen gimana buka Surat nomor 6 Al-An'am Kita tutup ini ya sampai sini ya Karena waktunya berarti tinggal satu materi kita ini Tentang keutamaan menuntut ilmu syari Coba dibuka surat 6 Al-An'am ayat 160 Coba 160 Ya Ya sudah siap dibaca. Barang siapa, Silakan. Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Belum poinnya. Terus. Dan barang siapa berbuat kejahatan. pulang lagi. Dan barang siapa berbuat kejahatan akan dibalas akan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Maka berdasarkan ayat ini kata para alim ulama, mereka muslim yang masih maaf, muslim tapi berzina, muslim tapi mencuri, muslim tapi menghibah, membicarakan aib orang, tapi dia sholat lima waktu, puasa Ramadan, bahkan kiamulail juga, hatam Quran bolak-balik, tapi hibah, suka namimah, maka dibalas kejahatannya sesuai dengan yaitu setimpal dengan kejahatannya. Setelah itu dia mendapatkan nikmat kubur. Lah berapa lamanya balasannya hanya Allah yang tahu. Jadi berarti tidak permanen yang permanen itu cuma tiga orang orang kafir orang musrik, sama muna munafik munafiknya munafik iktikot munafik yang besar bukan munafik amali wallahu a'lam bishawab demikian yang bisa kami sampaikan semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat mudah-mudahan Allah memberikan kita keberkahan ilmu ilmu yang bermanfaat Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah istiqomah untuk selalu menuntut ilmu syar'i. Ya, baik. Uh, eh, insya Allah bulan depan ya, berarti Jumat pekan keempat saya akan melanjutkan tinggal satu poin saja, yaitu keutamaan menuntut ilmu syar'i. Nah itu banyak itu keutamaannya. Kalau nggak salah totalnya ada 15 keutamaan bahkan lebih, nah, lebih ya.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 Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.